Ya, kita ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri untuk e, menjawab pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan mungkin sementara Ustaz e, Muhammad Arifin Badri bisa membaca sementara soal-soalnya Baik, Ya, kita lanjutkan kepada tanya jawab. Tafadhol Ustaz. uh, ada pertanyaan. Bolehkah seorang pedagang yang memanfaatkan event tertentu untuk menjajakan dagangannya seperti contoh pedagang ikan yang menstok lebih banyak ikan bandeng pada hari raya Imlek yang dianggap bagi para pengikutnya bahwa bandeng adalah simbol kemakmuran dan bila memakannya akan mendapatkan berkah. Tentu ini termasuk ta'awun alal ismi wal adwan. Termasuk tolong menolong bahu membahu dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan atau permusuhan. Tidak diragukan menyediakan fasilitas memberi yang mendukung terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, kekufuran, perbuatan e, kefasikan itu termasuk perbuatan dosa. Agar saudara bisa tahu seberapa besar tanggung jawab resiko yang harus saudara pikul bila melakukan hal ini ta'awun alal itmi melancarkan perbuatan dosa, saya ingin merubah pertanyaannya. Pak Ustadz, apa hukumnya? Saya ini rubah pertanyaan Pak ya. Menjual pisau yang saya tahu akan digunakan untuk membunuh orang tua saya kepada calon pembunuh orang tua saya. Orang tua tidak akan membunuh kecuali kalau bisa membeli pisau. Dan pisau kita sudah tahu itu akan digunakan untuk membunuh orang tua kita. Bolehkah saya menjualnya? Tentu tidak boleh. Demikian juga ini. Kita sudah tahu. Ikan ini akan digunakan untuk perjudian. Ikan ini akan digunakan untuk perayaan. Maka tidak sepantasnya. Tidak layak seorang muslim turut menjual barang-barang semacam itu. Apakah memelihara kuku termasuk tasabuh kepada binatang? Tidak diragukan lagi. Karenanya di antara khisalul fitrah. Di antara hal yang itu merupakan fitrah manusia yaitu adalah memotong kuku khamsun minal fitrah. Ada lima poin, lima hal kebiasaan itu merupakan uh, ajaran fitrah. Merupakan hal yang telah tertanam dalam jiwa orang yang masih normal. Di antaranya adalah taklim al memotong kuku. Apa manfaatnya kuku? Kuku yang panjang itu cerminan orang yang malas. Karena untuk megang saja dia harus hati-hati kalau tidak tangannya akan sakit. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kuku itu menyimpan tempat menyimpan kotoran. Baik tangan kiri ataupun tangan kanan. Kalau tangan kiri jelas lebih kotor, tangan kanan itu akan kita gunakan untuk makan. Silahkan yang punya kuku panjang. Ia perhatikan tatkala dia makan dengan tangannya apalagi berkuah, lihat kukunya. Lebih bersih atau lebih kotor? Setelah makan akan lebih bersih. Kemana semua kotoran di bawah kukunya? Masuk ke dalam perut. Ini eh, kedua. Kemudian ketiga, tatkala kukunya panjang, ini kadangkala menjadikan air wudhu tidak masuk ke dalam bagian bawah kuku. Apalagi sudah menjadi budaya kaum wanita kalau kukunya panjang diberi pewarna pitek. Ini menjadi masalah baru lagi. Karenanya Tentu memanjangkan kuku bagi seorang muslim atau muslimah itu termasuk perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan itu termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Bukankah Rasul membenci cara menyisir rambut yang sama dengan orang Yahudi dan Nasrani? Maaf katanya bukan membenci. Nabi itu suka untuk menyelisihi orang Yahudi atau Nasrani termasuk dalam cara menyisir Nah, dahulu menjadi kebiasaan budaya orang-orang Yahudi tatkala menyisir itu adalah disisir ke satu arah. Namun itu ciri khas di zaman dahulu. Karena Rasulullah SAW suka untuk menyelisih orang Yahudi dan beliau pun menyisir dengan dibelah di tengah. Dengan dibelah di tengah. Ini poin pertama. Poin kedua, dan walaupun itu sudah menjadi budaya yang telah ditinggalkan, sudah tidak lagi menjadi ciri khas orang Yahudi, orang Nasrani, sehingga di zaman sekarang kita tidak lagi bisa mengatakan menyisir di belah atau satu arah ini tasabuh atau tidak tasabuh, karena sudah bukan ciri khas. Itu poin pertama. Poin kedua, ada hal yang mungkin kita kurang jeli membacanya di sini. Bila Rasulullah SAW itu menyisir rambut, itu berarti beliau tidak mengenakan peci atau imamah. Karena kalau mengenakan imamah maka tidak akan disisir. Tidak mungkin menyisir dalam keadaan memakai imamah atau memakai peci. Ini saya ingin tekankan. Ini bukti nyata bahwa mengenakan peci imamah itu hukumnya tidak wajib atau hanya sekedar sunnah. Namun seringkali karena kebiasaan dan tidak diingatkan, tidak ditekankan, seakan ada image, ada suatu pemahaman, kesan bahwa kalau orang yang sudah belajar agama, taat beragama, apalagi berilmu, tidak memakai peci, tidak memakai sorban, itu dapat menjadi alasan untuk mencela. Ustadz kok tidak pakai peci? Padahal Rasulullah saja tidak pakai peci. Buktinya beliau menyisir rambutnya. Kalau beliau memakai imam atau pakai peci maka tidak akan disisir. Kalaupun disisir tidak akan ketahuan. Itu bukti bahwasanya kala Nabi juga tidak menggunakan imam atau peci. Karena ya ikhwan wahibai masalah peci, masalah imamah itu adalah hal mubah. Itu hanya sekedar pakaian yang hukum asalnya adalah mubah. Yang mau mengenakan silahkan yang tidak tidak masalah. Yang penting ada dua hal. Yang pertama, ia menutup aurat yang wajib, yang harus ia tutup baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Ini tidak oleh tawar menawar. Aurat harus ditutup wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, tatkala kita sholat, tatkala kita sholat, kita bukan hanya memikir menutup aurat, namun Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Khudu zinatakum inda kulli masjid. Tampanlah, cantiklah, kenakanlah perhiasanmu. Bertampillah, tampillah yang menawan. Kapan? Tatkala engkau hendak mendirikan sholat. Jadi untuk sholat itu bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi juga berhias. Kenapa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sebagian orang menganggap simbol cinta diibaratkan sepasang merpati. Dalam agama Nasrani merpati adalah hewan suci. Apakah ini termasuk tasabuh dengan binatang dan Nasrani? Kalau masalah apa namanya memelihara merpati maka ini tidak bisa dikatakan tasabuh atau tidak tasabuh karena ini adalah suatu hal yang mubah bukan ciri khas Nasrani atau bukan Nasrani namun kalau sudah menjadikan merpati sebagai simbol. Tatkala ingin mengutarakan saya suka, saya setia, saya dengan gambar merpati, maka tidak dilakukan ini adalah cerminan adanya taklid atau adanya tasyabuh, meniru budaya orang Nasrani. Apalagi tadi masalah simbol. Cinta itu bukan simbol. Cinta itu adalah sikap. Makanya jangan mudah terperdaya dengan simbol. Kalau sudah komunitas dikasih sekuntum bunga mawar, udah hancur hatinya. Padahal itu kadang kala hanya sekedar kamu kamuflase. Dikasih sekuntum bunga mawar tapi hatinya menyimpan dendam. Apa manfaatnya? Sekuntum bunga mawar kalau habis manis pah dibuang, apalah gunanya? Apalagi bunga mawarnya hanya dipetik. Sesaat lagi akan layu. Jadi setianya hanya seumur sekuntum bunga mawar yang sesaat lagi akan layu karena janganlah membesar-besarkan masalah simbol cinta, simbol kesetiaan. Yang lebih berarti adalah sikap. Sikap kesetiaan seorang suami dengan istri-istri dengan suami, seorang muslim dengan muslim, kesetiaan, e, kemudian kecintaan kepada dibuktikan dalam bentuk tindakan bukan dengan simbol-simbol semacam ini. Nah, karena zaman kita masyarakat itu lebih mementingkan simbol dibanding substansinya, sebanding sikapnya, maka simbol-simbol ini begitu laku jadi komoditi dagang. parsel, kemudian apa namanya ucapan-ucapan, kemudian SMS dengan gambar-gambar, itu sudah akan sudah simbol wah subhanallah. Padahal perilakunya hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa hukumnya makan dengan sendok? Apakah termasuk sunnah e, ketika ibu-ibu masak di dapur diharuskan menutup aurat? Karena ada yang bilang apabila memasak membuka aurat maka makanannya tidak berkah. Yang pertama, makan dengan sendok itu halal, mubah, tidak masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih sesuai dengan sunnah daripada makan pakai tangan. Karena kalau pakai tangan biasanya dengan lima jari. Dan itu kalau sudah pakai lima jari pasti ngambilnya besar pak. Tidak ada orang ngambil dengan lima jari cuman sedikit. Padahal dulu Nabi kalau makan itu biasanya menggunakan tiga jari sebagai bukti nyata bahwasanya beliau tidak serakah dalam makan. Makan ala kadarnya secukupnya. Kenapa demikian? Kalau orang makan dengan tiga jari, mana mungkin dia bisa ngambil banyak? Pasti sedikit-sedikit. Karena memang Nabi makan bukan untuk kenyang. Nabi makan hanya untuk mempertahankan hidup. Nabi makan hanya sepertiga dari perutnya. Kalau kita karena lima jari makan untuk kenyang sekenyang-kenyangnya. Kemudian yang kedua, masak dengan menutup aurat. Saya yakin tidak ada ibu-ibu yang masak dengan membuka aurat. Hanya saja mungkin yang dimaksud dari pertanyaan ini yang dimaksud dari pertanyaannya adalah mungkin memakai kerudung lengkap seperti tatkala dia hendak keluar rumah. Ini anggapan ini tidak ada dalilnya karena wanita ataupun laki-laki bila berada di rumah sendiri atau di hadapan mahramnya ia boleh untuk melepas kerudungnya bahkan para ulama mengatakan auratnya wanita yang wajib ditutup di depan mahramnya adalah bagaikan aurat laki-laki di hadapan laki-laki itu yang wajib sedangkan yang lainnya itu hanya adalah sunnah makanya tidak masalah kalau ada ibu-ibu netei di depan bapaknya walaupun kelihatan bapaknya itu bukan aurat yang harus ditutupi di depan mahramnya e, pertanyaan selanjutnya menurut pengakuan orang banci perilakunya bukan kehendaknya tetapi sudah bawaan Bagaimana ini Ustaz? Bagaimana kiatnya? Subhanallah. Saya juga berhak bertanya, kalau Anda terlahir dengan membawa penyakit, apa Anda akan pasrah ya ini penyakit bawaan dari lahir saya? Penyakit itu keturunan, darah tinggi, kencing manis, diabetes. Apakah Anda juga mengatakan ini memang bawaan dari orang tua orang tua itu diabetes? Saya juga diabetes ya sudah begini saja saya terima. Saya yakin tidak ada yang mengatakan seperti itu. Pasti dia akan berusaha uh, preventif, dia berusaha pengobatan dan lain sebagainya. Pasti dia ingin sembuh dari kelainan yang ia alami. Namun memang inilah alasan orang untuk mempertahankan dosanya. Banci ingin bilang biar masya Allah tetap banci saja dengan mengatakan ini bawaan. Ini pertama. Kemudian kedua, biasanya perilaku seperti ini ini bukan bawaan dari bayi namun salah asuh dari orang tua. Banyak orang tua kasus e, anak yang menjadi banci itu karena dahulu tatkala kecil orang tuanya mendambakan punya anak putri. Akhirnya anak laki-laki itu pun dipakaikan pakaian putri. Itu banyak yang kasusnya seperti itu bermula dari situ. Permainannya diberi pakaian warna-warninya pun warna-warni yang pink dan yang paling disukai oleh kaum wanita. Permainannya pun di dikumpulkan dengan teman-temannya yang wanita subhanallah bahkan namanya pun dengan nama yang tidak menjelaskan identik, identitas dia laki atau perempuan ini adalah salah asuh dari orang tua ini pertama kemudian kedua di antara hal yang terbukti menjadikan karakter seseorang ini berubah laki-laki menjadi laki-laki tapi bukan pria waria wanita tapi pria katanya atau bencong atau laki-laki tapi kayak wanita. Para ulama mengatakan di antara hal yang menjadikan seseorang yang diperubah karakternya ialah daging babi, daging himar, daging keledai. Orang yang banyak mengkonsumsi daging babi, daging keledai ini suatu saat bisa jadi karakternya akan berubah karena satu-satunya hewan yang tidak bisa membedakan jantan dan perempuan itu ada dua, keledai dan babi. Makanya keledai dan babi ini yang laki-laki tidak memiliki sifat laki-laki. Dia hanya punya alat kelamin saja, bedanya itu. Namun karakternya yang jantan dan yang betina sama. Makanya walaupun di dalam komunitas keledai ada seribu pejantan, satu betina, tidak masalah bergiliran. Di hewan yang lain tidak mungkin. Pasti tarung dulu. Ada dua kambing jantan, walau ada seribu betina maka tidak bisa mereka ditemukan hewan apa saja kecuali keledai dan babi ini terbukti orang yang banyak mengkonsumsi dua daging ini itu mereka menjadi dayus tidak cemburu dengan istrinya istrinya mau pergi dengan orang mau bergaul dengan orang dia tidak peduli Begitu juga suami membawa langkah lain tidak peduli. Nah, bila ini dilakukan sejak kecil, sejak kecil diberi nafkah daging haram ini, maka suatu saat cepat atau lambat karakter anak tersebut akan terpengaruh. Ini diantara sebab kenapa seseorang itu bisa menjadi waria atau menjadi banci. Di antara hal yang menjadikan orang itu bisa berubah karakternya adalah karena faktor lingkungan pergaulan. Karena faktor pergaulan bisa saja seseorang itu menjadi korban homoseksual atau lesbian sehingga subhanallah seperti dalam hadis dinyatakan idza raaitum qauman yaf'aluna fi'la qaumi lut bila kamu melihat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut yaitu suka sama jenis faktul fa'il wal maf'ul bunuhlah pelaku dan korbannya para ulama mengatakan penyakit suka sesama jenis itu adalah penyakit yang menular, penyakit kejiwaan yang menular. Kalau sudah menjadi korban biasanya akan karakternya secara otomatis berubah. Dia suka untuk diperlakukan seperti pelaku seperti itu. Atau dia akan menularkan kebiasaan itu kepada orang lain. Karena hati-hati waspada kalau punya anak-anak masih kecil. Jangan dipercayakan, jangan uh, ceroboh, jangan lengah dengan pergaulan putra-putri Anda. Bisa jadi karakter putra-putri Anda berubah seperti itu karena pergaulan yang tidak Anda kontrol. Ternyata na'udzubillah dengan teman sama teman tidur sekamar ternyata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kapankah seorang wanita boleh memotong rambutnya? Bolehkah memendekkannya? Maksudnya bukan seperti laki-laki. Kalau hanya sekedar memendekkan namun tidak sampai seperti e, rambut laki-laki. Banyak wanita yang rambutnya persis seperti laki-laki. Dari belakang tidak tahu itu laki atau perempuan. Kalaulah dia bukan karena pakai anting, Anda tidak akan tahu itu laki atau perempuan. Maka jelas ini haram hukumnya. Memotong rambut bagi wanita yang semacam ini jelas haram hukumnya. Karena ini menyerupai laki-laki. Namun kalau hanya dipotong sedikit saja di bawah bahu, maka insya Allah itu tidak masalah. Walaupun yang sempurna dan itu adalah sepakat kaum wanita di mana saja rambut wanita itu adalah mahkota kecantikan wanita. Namun karena di zaman sekarang ini dunia telah banyak berubah, wanita telah menjadi wanita karir dan laki-laki telah menjadi laki-laki rumah tangga, maka berubah. Wanita banyak yang suka rambut cepat. Kenapa? Agar bisa gesit dalam pekerjaannya. Tapi kalau wanita ini masih menjaga karakternya menjadi wanita rumah tangga, ibu rumah tangga, maka saya yakin dia akan punya waktu untuk merawat rambutnya. Alasan banyak orang, banyak wanita memotong rambutnya karena masalah repot ngurus rambut. Kenapa? Dia harus pergi ke kantor setiap hari kena debu karena tidak pakai jilbab. Sehingga kena debu, kotor dan harus keramas setiap hari repot, lama kering dan macam-macam. Tadi diceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang sahabatnya memakai gelang yang terbuat dari besi dan sejenisnya. Pertanyaan saya, apakah larangan tersebut juga berlaku bagi kaum wanita? Maaf, perlu dikoreksi, sejenisnya dihapus. Saya tidak pernah mengatakan menggunakan besi dan sejenisnya. Ini yang dilarang adalah mengenakan gelang besi atau cincin besi. Karena sejenis besi itu banyak. Bisa uh, kuningan, bisa tembaga, bisa le, e, perak, bisa logam yang lain. Bisa ada emas putih atau platina dan lain-lain. Tapi yang jelas dilarang adalah yang terbuat dari besi. Ini yang dilarang dan ini berlaku bagi wanita ataupun pria. Adapun per, e, perhiasan yang terbuat dari emas, maka para ulama sepakat haram bagi kaum laki-laki untuk mengenakan perhiasan emas. Boleh tidak kita makan makanan atau e, buah-buahan yang dikasih orang Cina yang bekas untuk sembahyangnya atau peribadatnya perayaan Imleknya? <clears throat> Hadiah berupa makanan yang diberi oleh orang kafir atau itu sisa dari acara perayaan orang kafir perlu dirinci. Kalau itu terbuat dari daging atau keturunannya lemak dan yang lainnya ada bahan-bahan yang seperti itu yang artinya harus disembelih maka dilihat siapa yang menyembelih kalau dia yang menyembelih maka tidak boleh kita makan karena kita tidak boleh memakan sembelihannya selain ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan Cina bukan Konghucu bukan agama ahlul kitab namun kalau dia membeli dagingnya dari pasar, dari tokonya daging orang muslim, tidak masalah kita makan. Demikian juga kalau hadiahnya berupa buah-buahan atau makanan yang tidak menggunakan bahan lemak hewani atau bahan yang terbuat dari daging dan yang lainnya. Karena apa? Karena buah-buahan itu halal dan tidak akan pernah haram gara-gara digunakan dalam acara persembahan orang-orang kafir. Buah-buah halal-halal. Kita mendapatkan dengan mencuri? Tidak. Buah-buahan hanya satu syarat bisa jadi haram. Kapan? Ketika kita mendapatkannya dengan cara-cara haram, mencuri, merampok, hasil riba, menipu dan seterusnya. Kalau kita mendapatnya dengan hadiah, kita diberi hadiah seorang konghucu. Ini baru keluar dari tempat beribadahnya dia membawa Sekeranjang jeruk dia bagi-bagi, terima tidak masalah. Dikasih makan. Tidak masalah halal itu bukan karena haram karena haram dalam Islam itu ada dua jenis haram karena barangnya haram babi khamar maka dengan cara apa saja kita dapat itu haram nah haram yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya kalau cara mendapatkannya haram maka barangnya halal sehingga tatkala berpindah tangan dengan cara yang benar maka itu akan menjadi halal. Namun bila cara mendapatkannya haram maka haram. Bukan karena barangnya haram tapi karena cara mendapatkannya haram. Dan buah-buahan itu hanya haram karena apa? Karena caranya bukan karena buahnya. Jeruk, apel dan yang serupa itu haram karena caranya bukan karena pendanya. wallahu taala alam saya rasa cukup semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang yastami'una qaula fayattabi'una ahsana dan semoga e, pertemuan gini membangkitkan semangat bagi kita dan kewaspadaan agar kita waspada ternyata kita itu memiliki iman yang harus kita jaga kita ini memiliki identitas sebagai seorang muslim yang harus kita jaga utuh kita ini diberi ciptaan dijadikan sebagai makhluk yang sempurna yang harus disyukuri yang harus kita jaga keutuhannya jangan dikorbankan hanya karena hal-hal yang sepele wallahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. E, kami mohon maaf dari panitia eh, karena banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab mengingat waktu. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok Insya Allah di e, eh, majelis yang lain di Masjid Fatimah. Ada dua pembahasan pagi sesudah sholat subuh sampai jam setengah 8 kemudian jam 9 sampai jam 11 ya jadwal di Umar tidak jadi ya karena